Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala wa ba'd Melanjutkan <clears throat> Pembahasan kita ini sampai kepada Mauqiful ulama Minat tauhid Bagaimana sikapnya ulama Terhadap dakwah tauhid ulama di sini dalam artian umum. Eh, dalam artian bukan hanya ulama <clears throat> yang benar, tetapi ulama dalam artian yang luas. Siapapun yang disebut ulama atau dijuluki ulama yang masuk dalam sini. Sehingga ini dibagi. Mereka ada ulama sub, ada ulama yang justru menentang. Nah, ini akan disebutkan tentang bagaimana sikap mereka dalam Eh, menghadapi atau bersikap terhadap dakwah tauhid. Innal ulama sesungguhnya ulama yang sebenarnya warasatul anbiya. Mereka sebenarnya adalah pewaris para nabi. Kenapa dikatakan pewaris para nabi? Para nabi tidak mewariskan harta, tetapi mereka mewariskan ilmu. Sehingga sebenarnya kenapa ulama dikatakan pewaris para nabi? Karena mewarisi sesuatu yang merupakan kekhususan para nabi, yaitu ilmu agama, ilmu din. Para nabi mendakwahkan umatnya untuk me, eh, <clears throat> untuk menyembah kepada Allah Subhanahu taala dan untuk menjalankan agama ini. Sehingga para ulama demikianlah yang diwarisi dari para nabi seharusnya yaitu mewarisi dakwahnya para nabi dan rasul mengajak kepada tauhid dakwah tauhid dan bukan mengajak kepada selainnya dan inilah sebenarnya ulama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an innama yakhsyallaha min ibadihi Allah sungguhnya yang takut kepada Allah adalah para para ulama ulama yang betul-betul mewarisi para nabi. Nah, ini bukan ulama yang mereka itu menginginkan dengan keilmuannya dia itu perkara-perkara dunia. Sehingga diselewengkan dari jalan yang sebenarnya sesuatu yang sebenarnya harus dijalani oleh mereka karena berbagai banyak faktor entah itu takut kepada manusia takut seandainya kredibilitasnya nah, ternodai nah, ini atau mata pencariannya karena dia memiliki jabatan eh, dia sudah punya ilmu tapi karena punya jabatan dia lebih mempertahankan jabatannya daripada harus mengikuti ilmu yang sebenarnya eh, seandainya dia mengikutinya maka jabatannya bisa jadi hilang atau tidak naik-naik atau justru dia harus di eh, harus keluar dan bertentangan dengan konsekuensi jabatannya konsekuensi kedudukannya nah, ini dan kemudian banyaknya pengikut ini bisa menyebabkan seorang itu keluar dari ilmunya dan mengikuti manusia bukan mengikuti ilmu yang dia miliki tapi apalah bagaimana orang itu supaya uh, supaya rame walaupun bertentangan dengan ilmu yang sebenarnya dia dia miliki ini banyak jenis ulama ini banyak macam-macam ulama. Maka ulama yang sebenarnya yang hakiki adalah pewaris para nabi. Mewarisi apa? Mewarisi dakwahnya, mewarisi agamanya, mewarisi akidah dan yang dibawa oleh para rasul dan para nabi. Wa awalu ma anbiya dan yang pertama kali didakwahkan oleh para nabi wa tauhid adalah dakwah tauhid Allah dzakarahullahu yang Allah sebutkan biqaulihi di dalam firman-Nya walaqad ba'atsna dan sungguh kami telah mengutus di kulli ummatin di setiap umat itu rasulan rasul an menyembahlah kepada Allah beribadahlah hanya kepada Allah berdoalah hanya kepada Allah wajtanibut tauhid dan jauhilah tauhid setiap nabi pasti dakwahnya ini. ini. Karena Allah SWT mengatakan apa? Fi kulli ummatin walaqad ba'asna fi kulli ummatin setiap rasul, setiap umat itu pasti ada yang menyerunya dan semua nabi, semua rasul seruannya adalah ini. Berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah tauhid. Tauhid adalah segala sesuatu yang disembah, diibadai, ditaati, eh, dikultuskan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa taghut, nah, disebutkan di sini definisinya. Kullu ma'ubida min dunillahi birida. Yang dinamakan dengan taghut adalah semua yang disembah selain Allah dengan keridhoannya. Dengan ridhoannya taghut tadi. Oleh karena itu yang disembah selain Allah tetapi dia sebenarnya tidak ridho bukan dikatakan tohut. Nabi Isa disembah. Tapi apakah dikatakan Nabi Isa tohut? Tidak. Rasulullah SAW disembah, tapi tidak dikatakan togut. Oleh karena itu, Fir'aun ini dinamakan dengan togut. Karena apa? Dia yang mengajak penyembahan kepada dirinya dan jelas dia ridho karena dialah yang mengajak. Bahkan dia menentang orang yang berusaha mengajak memalingkan manusia dari penyembahannya. Karena Nabi Musa, anak asuhnya, Fir'aun ketika mendakwahkan dan mengajak orang berdoa hanya kepada Allah saja semata maka Fir'aun langsung eh, menentang dan memusuhinya dan mengancam bunuh dan menyuruh eh, anak buahnya untuk mencari Musa untuk mencari Musa alaihissalam dan untuk membunuhnya maka inilah sebenarnya hakikatnya ini hakikat dakwah untuk mencari tauhid Walidhalika yajibu 'alal ulama. Oleh karena itu yang seharusnya dilakukan para ulama adalah an yabda'u memulai dalam dakwahnya mereka bima bada'at bihi rusul dengan yang telah dimulai oleh para rasul dalam dakwahnya. Sehingga betul-betul menjadi pewaris para nabi dan rasul. Bukan hanya sekedar mewarisi eh, ilmunya tapi tidak mewarisi eh, amalnya, tidak mewarisi manhaj dan dakwahnya Rasulullah SAW atau para nabi yang lainnya. Sehingga justru ilmunya para ulama dan ilmunya para nabi inilah yang sebenarnya jika ukuran adalah sejauh mana ulama itu mengikuti para nabi. Bukan hanya sekedar teorinya saja, tetapi justru adalah pak, prakteknya, bagaimana para da, para nabi berdakwah, para nabi menjalankan agama ini, mengajak manusia kepadanya dan bagaimana metode dan manhaj dalam berdakwah. Ini yang harus diikuti secara keseluruhan total. Ya, ini bukan satu saja. Fayad'un nasa ila tauhidillah. Maka yang harus dilakukan menyeru kepada eh, tauhid kepada Allah fi jami'an wa ibadah dalam seluruh macam ibadah. Wala siamat doa, apalagi doa Nabi qala fihi sallallahu alaihi wasallam yang Allah yang Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Wa aksarul muslimin al-yaum. Sebagian besar kaum muslimin hari ini waqa'u fi syirki. Mereka terjatuh dalam banyak kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Wa du'a ghairillah, doa kepada selain Allah tanpa terasa kaum muslimin terjatuh ke dalamnya. Wahwa sababu syaqaihim dan ini justru merupakan sebab syaqaihim syaqa ke, kebinasaan mereka. Ini kecelakaan mereka. Mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka tidak sadar bahwasanya hal itu justru sebenarnya menjatuhkan mereka ke dalam kesirikan. Walaupun mereka tahu berdoa kepada selain Allah. Ini wa syaqa'il umami sabiqah dan binasanya umat-umat yang sebelumnya alladzina ahlakahumullah yang Allah hancurkan bisa babi du'aihim karena mereka berdoa li auliyaihim kepada para wali-wali mereka selain Allah min dunillah maka inna mauqifal ulama min tauhid maka sikapnya para ulama ulama secara umum di sini nah, ini minat tauhid di dalam masalah tauhid wa muharabati syirki dalam memahami kesyirikan ala aksam. Ini ada beberapa macam. al awal kelompok yang pertama yang eh, yang disebutkan di sini adalah mereka yang betul-betul fahimu tauhid. Yang faham dengan tauhid wa ahamiyatahu pentingnya tauhid wa anwa'ahu dan macam-macamnya tauhid wa arafu syirka wa aksamah tahu kesyirikan dan tahu macam-macamnya kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, kamu berwajibihim. Maka mereka kemudian menegakkan kewajiban mereka yang seharusnya dilakukan. Wabayanu nasi tauhid wa syirik. Menjelaskan manusia tentang masalah tauhid dan syirik ini. Wahujjatumul Qur'anul Karim dan mereka berhujah dengan Al-Qur'anul Karim wa sunnatus sahihah dan sunnah yang sahihah. Ini ulama yang sebenarnya. Wa qad ulama dan menimpa mereka para ulama yang seperti ini akan menimpa atau mereka akan menghadapi para ulama ini akan menghadapi sebagaimana kama ta'arudul anbiya sebagaimana yang dihadapi oleh para para nabi artinya kalau ulama itu semakin mengikuti semakin persis jejak, mengikuti dalam mengikuti jejak nabi maka mereka juga akan mengalami apa yang dialami oleh para para nabi. Ya ini. <clears throat> Ilat tihamatin kadibah. Sehingga mendapatkan banyak tuduhan palsu. Tuduhan dusta. Fasabaru maka mereka bersabar walam jauh. Mereka tidak mundur dalam dakwahnya. Mereka tetap berjalan. Wa syi'aruhum ta'ala dan syiar mereka adalah firman Allah Ta'ala. Wasbir ala ma yaqulun bersabarlah dengan apa yang mereka katakan wah juruhum hajran jamila tinggalkanlah mereka dengan cara yang yang baik orang yang menentang tinggalkan mereka jauhilah mereka dengan cara yang baik khadiman dulu Ausa Luqman Luqman itu menasihati mewariskan wasiat Luqmanul Hakim waladahu anaknya dengan mengatakan qailan ya bunayya wahai anakku aqimis salata tegakkanlah salat wa'mur bil bil ma'ruf wanha 'anil munkar perintahkan amar lah nahi lah engkau wasbir ala ma asaba dan setelah itu bersabarlah dengan apa yang menimpamu bersabar ketika amar ma'ruf nahi munkar karena orang yang amar ma'ruf nahi munkar pasti akan mendapatkan tantangan kalau tidak sabar eh ini dia akan apa akan kendor dalam dakwahnya akhirnya mundur dan setelah itu mungkin tidak lagi dia berdakwah amar ma'ruf nahi munkar karena mendapatkan tantangan atau kemudian setelah itu justru apa berbalik nih ini karena apa tidak sabar di dalam berdakwah maka justru kesabaran ini penting oleh karena itu Allah mengatakan Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amanu solihati wa tawasobil bil haqqi wa tawasobil sabri terakhir kali yang disebutkan oleh Allah setelah tawasobil hak saling mewasiatkan kebenaran bukan hanya dakwah saja tetapi wa tawasau saling mewasiatkan kesabaran dan ini yang paling penting di antara kita sesama kita ini butuh nasihat jangan menyangka bahwasanya kalau orang itu sudah berdakwah ini sudah paling apa e, paling top eh, ini dia yang harus memberikan nasihat tidak perlu dikasih nasihat justru saling muasati. Allah mengatakan apa? Tawasau, saling muasati. Sabar. Dan wasiat yang paling bersabar yang berharga bagi seorang. Ini terutama orang yang dia itu berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, wasiat yang paling berharga adalah apa? Wasiat kesabaran. <clears throat> Bisa jadi wasiat kesabaran itu dari orang yang sebenarnya tidak memiliki ilmu, tapi dia eh, memiliki kesabaran istiqamah maka dia bisa menjadi orang yang uh, yang betul-betul apa uh, eh, keka, kokoh di dalam agamanya. Berbeda dengan seorang yang dia walaupun punya ilmu, tetapi dia tidak punya kesabaran, maka bisa jadi akan apa? Akan luntur ilmunya dan kemudian akan mundur dari dakwahnya dan akan berubah sifatnya dan justru ilmunya menjadi pemerang baginya. Betapa banyak orang yang dia itu memiliki ilmu tapi justru apa? Tidak bermanfaat ilmunya bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Tapi yang dia dapatkan adalah perkara dunia. Dia punya ilmu, punya titel ilmiah eh, Madinah, eh, profesor, doktor, eh, tapi setelah apa? Eh, datang tidak bermanfaat ke profesorannya, doktorannya, tapi yang bermanfaat adalah jabatannya. Ini setelah itu yang dia dapatkan adalah adalah apa? Adalah harta, mal, tetapi ilmu yang dia miliki tidak bermanfaat. Maka kita apa? Menjauhi. Maka inna dzalika min azmil umur. Karena sungguhnya itu adalah perkara yang sangat yang sangat berat, yang sangat apa? Yang sangat berat dilakukan. Min azmil umur. Perkara yang sangat apa? Yang sangat berat. <clears throat> yang kedua qismun tsani eh, minal ulama dari ulama adalah yang ahmalu da'wah latuhid. Mereka tahu ilmu, tetapi mereka meremehkan dakwah tauhid. Ya, mereka tidak apa? Memper, mempunyai perhatian dengan dakwah tauhid. Alladhi huwa asasul Islam yang merupakan fondasi Islam. Farahu yad'una an-nasa ila Maka mereka pergi menyeru manusia untuk yang penting itu yang penting adalah sholat. Ya, ini. ini kritikan sebenarnya pak uh, ulama dalam tanda petik. Yang sebenarnya banyak di antara mereka bukan ulama. Tetapi ini disebutkan dalam rangka itu apa? untuk eh, mengumpulkan jenis-jenis orang yang dikatakan ulama ini tadi. Macam-macam orang yang dijuluki ulama ini macam-macam. Yaitu antara mereka itu maunya dakwahnya nggak usah masalah tauhid syirik, bahkan menjadi pantangan dalam dakwahnya. Eh, ini ada enam pantangan. Eh, ini yang pertama tidak boleh bahas masalah apa? Syirik, masalah khilafiyat, masalah bid'ah, masalah kurab, masalah macam-macam ini tidak boleh dibahas. Nah, ini. Kalau sudah tauhid tidak di, uh, syirik tidak dibahas, maka apa yang tersisa dari dakwah ini tadi? Ini, dakwah kepada sholat. Sholat seorang melakukan sholat tapi dia masih melakukan kesyirikan. Apakah bermanfaat sholatnya? Rugi. Nah, ini merugi. Nah, ini syirkul akbar. Wal hukmi mengajak menyuruh kepada hukum bima Allah tegakkan syariat Islam, tegakkan daulah Islamiyah, khilafah Islamnya, tapi tauhidnya tidak diperbaiki. Apakah bisa berhasil? Apakah seperti ini dakwahnya para nabi? Wal jihad. Ada yang menyuruh kepada apa? Jihad la Islam illa bil jihad. Tidak ada Islam kecuali dengan dengan jihad. Sehingga dijuluki dengan jamaatul jihad. Karena yang seakan apa? Menjadi tolak ukur prioritas utama di mana-mana itu yang menjadi apa? Dakwahnya adalah apa? Al jihad. Nah, ini. Orang ulama setinggi apapun ilmunya kalau nggak jihad maka apa namanya dianggap tidak apa? Tidak ada nilainya oleh mereka. Bukan ahlu sugur. Eh, ini bukan ahlu apa? Ahlu jihad. Ulama yang seperti ini tidak ada nilainya di hadapan mereka. Dan mereka kemudian me, e, menyepelekan nah, ini menyepelekan ulama yang seperti ini. Nah, ini adalah termasuk di antara seruan-seruan Walaupun semuanya itu sholat berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, jihad itu semuanya adalah bagian dari dari Islam. Tetapi ketika lebih diutamakan daripada dakwah tauhid, maka yang terjadi adalah apa? Nah, ketimpangan dalam dakwahnya dan bahkan bisa menyebabkan kesesatan. Kaum Khawarij bukankah seruannya adalah jihad? Al-hukum bima anzalallah Nah, ini berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dakwahnya Khawarij itu adalah menegakkan syariat. Dakwahnya kaum Khawarij menyeru jihad ini. dan yang lainnya. Ini adalah dakwahnya mereka. Tapi apakah kemudian mereka memiliki nilai dalam dakwahnya? Justru itulah yang diperangi dan oleh Rasulullah dikatakan kilabu ahli nar. Anjing-anjing neraka. Padahal mereka itu sholatnya sampai dahinya ini apa? Eh, ngapal. Ya ini muka-muka mereka pucat karena di malam hari mereka sholatul lail, qiyamul lail. Siang hari mereka puasa. Ya ini muka-muka mereka pucat, bibirnya kering. Kenapa? Ya ini karena apa? Berpuasa. Mereka baca Quran. Mata mereka sayu. Ya ini karena apa? Melek di malam hari, siang hari puasa dan banyak baca Quran. Tapi kata Rasulullah yang minad din, keluar dari din ini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Sehingga ukuran kebenaran bukanlah banyaknya ibadah dan banyaknya sholat. Bukan berarti nggak usah sholat kalau begitu sholat lain. Bukan demikian. Tetapi apa? Dudukkan segala sesuatu sesuai porsinya. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi, jangan diremehkan tapi dudukkan pada tempatnya masing-masing. Ya ini, inilah yang dinamakan dengan adil, keadilan. Yang namanya keadilan dalam bahasa Arab adalah wada'u syai' maudi'ahu. Menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Inilah namanya keadilan. Bukan keadilan dalam definisi masing-masing eh, pemahaman. Kalau sosialisme, ya ini kelompok sosialis mengatakan yang namanya keadilan adalah sama rata. Walaupun prakteknya tidak akan pernah sama rata. Teori saja. Eh, ini. Kemudian eh, ada sebagian mengatakan keadilan itu adalah kebebasan. Dan ini adalah menurut apa? Demokrasi apa? Liberal kaum liberalisme yang mereka mengatakan bahwasannya namanya keadilan adalah apa? Kebebasan itulah namanya keadilan dan berbagai macam bentuk keadilan dengan segala macam. Tapi yang namanya keadilan Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apapun, dalam hal apapun. Dan tidak harus sama rata. Tidak harus bebas sebebas-bebasnya. Tetapi mengikuti syariat Allah, itulah namanya keadilan. Menyesuaikan segala sesuatu dengan syariat Allah, maka itulah namanya apa? Adil. Keluar dari situ adalah kezaliman. Oleh karena itu syirik merupakan kezaliman yang paling besar karena ini adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, mendudukkan bukan pada kedudukannya. Nih. Maka <clears throat> mereka orang yang semikian ini duna an yusahi wa muslimin. Mereka berdakwah kepada jihad, kepada salat, fadailul a'mal, bihur al-hukm bi ghairi Tapi mereka semuanya pak Akidahnya tidak benar kebanyakan dan hampir seluruhnya tetap bisa dikatakan seluruhnya orang yang menekankan sebagian sisi dari dakwah tapi tidak memperhatikan masalah akidah atau tauhid dan memerangi kesyirikan maka mereka akan terjatuh dalam e, kesesatan sedikit ataupun banyak semakin jauh dari manhaj ini tadi manhaj para nabi mendakwahkan tauhid maka mereka akan semakin jauh mereka akan semakin apa semakin jauh hey. <clears throat> Maka di sini disebutkan keanam lam yasma'u kalau ta'ala mereka tidak seakan-akan tidak pernah mendengar firman Allah taala walau asyraku habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka tidak ada manfaatnya. Gugur semua amalannya. Semua amalan jangankan yang sunnah. Jangankan yang apa? Yang sunnah, fadhailul amal, yang wajib itu akan gugur dengan perbuatan kesyirikan. Apakah kita kemudian meninggalkan Gak usah dibahas kesyirikan Kita dakwakan Ilul amal Tapi ketika orang melakukan fadilatul amal Dia masih melakukan kesyirikan Bermanfaat nggak fadilatul amal? Apakah berarti kalau gitu Kita meremehkan fadilatul amal? Tidak Tapi Sebelum kita mendakwakan semua hal Maka utamakanlah dakwah tauhid adalah suatu kebohongan kalau seandainya eh, ahlu sunnah, ahlu tauhid yang mendakwahkan dakwah tauhid, memprioritaskan dakwah tauhid, mereka kalau begitu meremehkan fatwa lakna, suatu kebohongan, kedustaan. Justru kaum <clears throat> ahlu sunnah justru mereka adalah orang-orang yang paling apa? berusaha keras dalam mendakwahkan apa? Fadilatul amal. Tetapi fadilatul amal harus dilandasi dengan dengan amal yang pokok, yang prinsip. Bukan hanya sekedar fadilahnya saja, tapi adalah prinsipul amal. Prinsip amalnya yang harus didakwahkan pertama kali dan diutamakan. Nih, walau qaddamu tauhid, seandainya mereka itu mendahulukan tauhid qabla ghairihi sebelum yang lainnya kama fa'alatir rusul sebagaimana dilakukan oleh para rasul lana jahad dakwatuhum pasti akan berhasil dakwahnya wa nasarahumullah akan ditolong oleh Allah cepat atau lambat. Jangan dilihat loh sekarang nggak ada pertolongan. Apakah kemudian kita ini apa? Eh, eh, ketika berdakwah langsung satu hari selesai dakwah tauhid kemudian berhasil Rasulullah SAW membangun dakwah ini 23 tahun 13 tahun di Mekah dakwah tauhid coba bayangkan dengan berbagai tantangan dan justru semakin dakwah itu mendekati dakwah tauhid maka akan semakin banyak tantangan yang dihadapi. Tapi semakin jauh, ya ini kelihatannya akan besar, mudah. Ya ini, kalau seorang itu mendakwahkan dengan dakwah yang modelnya apa? Seperti muhadoroh, ceramah umum, apalagi pinter ngomong, maka akan cepat banyak apa? pendengarnya. Ya ini, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Itu dakwah sementara saja. Tetapi dakwah tauhid itulah yang akan menanamkan menanamkan akidah. hmm. Maka akan sebagai akan sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul dan para nabi sehingga mereka berhasil dakwahnya. Ketika mereka meninggal, maka dakwah itu terus berjalan. Terus akan apa? Akan berjalan. Bukan dakwah itu mati dengan matinya para eh, penyeru atau dai Tapi dakwah itu akan terus berjalan walaupun orang yang menyeru pertama kali sudah meninggal Ya, akan tetapi akan terus berkembang dan dia akan mendapatkan faedah dan ganjaran dari orang yang melakukan setelahnya. Inilah dakwah apa? Dakwah tauhid. Tapi insyaallah kita eh, <clears throat> sementara sampai di sini dulu. Eh, kita lanjutkan masih dalam pembahasan ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu